Pemirsa TV Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah madrasah Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berada kita di dalam bulan Ramadan yang tentunya madrasah ini yang tentunya bulan yang suci ini menggembleng kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang handal, yang mengerti akan Islam, mengerti akan iman, mengerti akan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semua amal ibadah, semua rangkaian daripada amal perbuatan yang soleh, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan pahalanya. Allah tunjukkan pahala orang yang bersedekah. Allah tunjukkan pahalanya orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Allah tunjukkan orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Namun satu amal perbuatan soleh, amal perbuatan yang di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan, tidak ada bandingan, bahkan Allah taala sendiri yang akan mengganjar orang ini. Allah sendiri akan memberikan pahala kepada orang ini. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis kutsinya Allah taala berfirman Allah mengatakan as sawmuli wa ana adzi bihi Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dia berpuasa karena Allah, bukan karena orang lain. Mungkin orang bisa berbuat, mungkin orang bisa melakukan ibadah sholat. Ibadah sholat yang dia lakukan, ibadah sholat yang dia kerjakan, barangkali mungkin ada wujudnya, ada surahnya, ada gambarnya. Orang mengetahui ketika dia ruku, orang mengetahui ketika dia sujud, ketika dia berdiri. Begitu pula dengan orang yang bersedekah. Orang tahu dia mengeluarkan dompetnya, Orang tahu, tahu amal perbuatan yang dia lakukan. Ada wujud, ada surah yang nampak di depan matanya. Namun apabila ini pada kaitan puasa, tak ada satu orang pun yang tahu kalau orang ini berpuasa. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW di dalam hadits kursinya mengatakan as kata Allah. Puasa itu adalah untuk wa ana bihi dan akulah sendiri yang akan memberikan ganjaran ini kepada orang tersebut. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita bisa berbohong kepada orang lain bahwa saya berpuasa. Anda mungkin datang ke kamar mandi ketika Anda melakukan wudhu atau ketika Anda melakukan ketika Anda melakukan berwudhu, Barangkali mungkin ketika Anda berkumur, ketika Anda kemudian keluar daripada tempat dihelis, tempat Anda berwudhu, Anda ditanya oleh orang lain, "Kenapa Anda berkumur?" Bukankah seperempat air yang Anda kumurkan tadi itu telah tertelan di dalam perut Anda? Anda mengatakan tidak, saya tidak menelan air walau cuma setetes pun. Tapi Anda dan Allah Ta'ala yang tahu. Karena itulah dikatakan di sini kita dicetak oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut yang memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah, punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan serasi punya kedekatan hubungan dengan Rasulullah saw dengan baik ketika orang ini menjalankan amal ibadah tersebut dengan seksama menjalankan amal ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala ittiba'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga di dalam madrasah puasa ini dalil-dalil di dalam madrasah puasa ini pula uh, Allah Subhanahu wa taala dan syari' Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam juga mengajarkan dan memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak hidup sendiri. Kita pun juga berdampingan hidup bersama dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang zawil hajat, yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena itulah kemudian kemblengan amal ibadah puasa ini, madrasah puasa ini, insya Allah akan menjuruskan kita, menuntun kita menjadi orang yang peka akan lingkungan, tahu akan lingkungan, Berikut tahu akan hak Allah Ta'ala. Setelah kita tahu akan hak Allah Ta'ala pun kita juga tahu akan hak sesama manusia. Hak sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang minal muttaqin. Al-muflihin, al-munjihin. Amin. Ya Rabbal Alamin.